Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian beliau rahimahallahu taala mengatakan pada poin yang ke-16 Fa idza qila laka dan jika dikatakan kepadamu ma ta'riful islami apa pengertian apa definisi Islam faqul maka ucapkanlah huwal istislamu lillahi bitauhid والانقياد له بالطاعة والخلوص min الشرك maka katakanlah Islam dia adalah kamu memasrahkan diri kepada Allah dengan tauhid yaitu dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala semata wal inqiyadu lahu bitta'ah dan tunduk kepadanya patuh kepadanya dengan ketaatan melaksanakan ketaatan kepadanya wal khulusu minasyirk dan bebas membebaskan diri, membersihkan diri dari kesyirikan. Berlepas dari kesyirikan. Itu yang beliau sebutkan tentang definisi atau pengertian dari Islam. Beliau sebutkan wa dalilu qaulullah ta'ala dan dalilnya adalah perkataan Allah ta'ala fa ilahukum ilahu wahidun falahu aslamu falahu aslimu فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين dan ilahnya kalian sesembahnya sesembahannya kalian adalah sesembahan yang satu sebagaimana yang Allah sebutkan pula tentang masalah ini di dalam surat Al-Ikhlas falahu aslimu maka hanya kepadanya lah kalian kalian berislam memasrahkan diri hanya kepadanya lah syiril mukhbitin dan berilah kabar gembira pada orang-orang yang taat yang tunduk yang tunduk yang patut yang patuh terhadap apa yang Allah dan Rasulnya perintahkan Wa qawluhu dan perkataannya ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar ketakwaan kepadanya. Dan janganlah sekali-kali kalian mati melainkan kalian dalam keadaan berislam, dalam keadaan melainkan kalian itu adalah orang-orang yang memasrahkan diri hanya kepada Allah. Pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada orang beriman untuk bertakwa kepada Allah dan benar-benar takwa kepadanya. Dan melarang jangan sampai kita itu mati dalam keadaan tidak dalam keadaan berislam. Hendaknya kita mati dalam keadaan berislam. Karena orang yang mati di, di selain Islam, maka dia telah merugi. Telah merugi di akhiratnya nanti. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah sekali-kali kamu mati. Janganlah sekali-kali kalian mati. Melainkan kalian itu adalah beragama Islam. Kalian itu adalah muslim. Memasrahkan diri hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian beliau sebutkan poin yang ke-17 Faiza qila laka dan jika dikatakan kepadamu hal dinul islami kamilun am yahtaju ila takmilin apakah agama Islam itu adalah sempurna ataukah dia membutuhkan memerlukan penyempurnaan fakul maka katakanlah huwa dinun kamilun dia adalah agama yang sempurna tidak lagi memerlukan adanya penambahan atau pengurangan. Dia sudah sempurna. Wadalilu qawlullahi ta'ala dan dalilnya adalah perkataan Allah ta'ala. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam adina. Pada hari ini, aku telah sempurnakan bagi kalian agama kalian, yaitu Islam. Dan aku telah cukupkan bagi kalian nikmatku. Nikmat Islam, nikmat as-sunnah dan berbagai macam kenikmatan kenikmatan lainnya. Waraditu lakumul Islam Madinah dan aku telah meridai bagi kalian Islam itu sebagai agama kalian. Maka tidak ada lagi pilihan melainkan hanya memeluk agama Islam. Dan tidak boleh lagi ditambah maupun dikurangi Islam telah sempurna. Siapa yang menambah maka amalannya tertolak. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sudah ma'ruf yang kita sudah sering dengarkan. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa melakukan suatu amalan yang dia bukan dari perkara kami maka dia tertolak. Kemudian beliau sebutkan lagi poin yang ke-18, faila qila laka dan jika dikatakan kepadamu min aina ya'khudul muslimu dinahu dari mana seorang muslim itu mengambil agamanya? Fakul maka ucapkanlah maka katakanlah ya'khudul muslimu dinahu minal qur'ani was sunnati ala fahmis salafis salihin seorang muslim mengambil agamanya dari Al-Quran dan As-Sunnah di atas pemahaman salafus salih. Dan ini perlu diketahui bahwasanya seorang muslim itu tidak akan benar pengambilannya dari Al-Quran dan As-Sunnah di atas pemahaman salafus salih. Melainkan dia harus mempelajarinya, mengambilnya dari orang yang dikenal keagamaannya, dikenal kebaikannya, dikenal orangnya saleh. Yang biasa disebut oleh para ulama yaitu mengambilnya dari ahlu sunnati wal jamaah. Sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam Ibn Sirin rahimahullah ta'ala. Inna hadhal ilma dinun. Fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Sesungguhnya Ilmu itu adalah agama. Ilmu ini adalah agama. Maka lihatlah kalian kepada siapa kalian mengambil agama kalian. Dan beliau sebutkan di sini menerangkan kepada kita tentang landasan-landasan Islam, sumber hukum Islam itu Al-Quran dan As-Sunnah. Di atas pemahaman salafus salih. Yaitu salaf disebutkan dengan as salih karena salaf itu para pendahulu. Para pendahulu masih banyak orang-orang dari kalangan para pendahulu, tapi kalau disebutkan as-salafus saleh, maka yang diinginkan adalah para pendahulu yang saleh dari kalangan para sahabat Nabi, kemudian yang setelahnya dan setelahnya dari orang-orang yang saleh yang mengikuti dakwah Nabi Sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau sebutkan dalilnya. Wadalilu qaulullah ta'ala dan dalilnya adalah perkataan Allah ta'ala. Awalam yakfihim anna anzalna alaikal kitaba yutla alaihim. Apakah tidak cukup bagi mereka bahwasanya kami telah menurunkan kepadamu Alkitab yaitu Al-Qur'an yutla alaihim dibacakan kepada mereka. Jadi ketika dibacakan dituntut untuk mengambilnya, mengikutinya dan telah kita sebutkan dalilnya. Pada pertemuan-pertemuan yang lalu keharusan mengambil ilmu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan apa yang beliau perintahkan dan menjauhi apa yang beliau larang. Wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Dan apa saja yang telah didatangkan oleh Ar-Rasul maka terimalah dan apa yang dilarang oleh beliau maka tinggalkanlah. Wa qauluhu ta'ala dan perkataan Allah ta'ala dalil yang akan beliau sebutkan lagi fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Dan jika kalian berselisih, berbeda pendapat pada sesuatu perkara, maka kembali, kembalikanlah oleh kalian perkara tersebut kepada Allah. Maksudnya kepada Allah yaitu kepada kitabnya. War dan kepada ar-rasul. Yang dimaksud ar-rasul adalah sunnahnya. Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. In kuntum tu'minuna billah. Jika kalian itu adalah orang-orang beriman kepada Allah wal yaumil akhir dan beriman kepada hari akhir, hari kiamat. Jadi ciri dari orang-orang beriman dia adalah mengembalikan perkaranya ketika dia berselisih antara dia dengan yang lainnya maka dikembalikan perkaranya kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah. Itu solusi yang tepat untuk dilakukan bagi orang-orang yang beriman. Wa qawluhu ta'ala dan perkataan Allah ta'ala ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina na'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Tunjukilah kami ke jalan yang lurus yaitu jalan orang-orang yang engkau beri nikmat atas mereka bukan jalan orang yang dimurkai atas mereka dan bukan pula jalan orang yang sesat jadi yang menjadi syahid pendalilan di sini tunjukilah kami ke jalan yang lurus siapa jalan apa jalan yang lurus yaitu jalan yang telah ditempuh oleh orang-orang yang diberi nikmat dari kalangan salafus saleh yaitu para nabi juga para pengikut nabi terutama sahab, sahabat nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam jadi mengembalikan pemahaman dengan pemahaman mereka karena mereka telah diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Allah telah meridai mereka sebagaimana yang sering kita sebutkan yaitu perkataan Allah Subhanahu wa taala radhiyallahu anhum wa radu'an Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha pula kepada Allah dengan itu kita kembalikan kepada orang yang telah Allah ridhai kemudian perkataannya lagi yang masih berkaitan dengan masalah ini beliau berkata فقوله تعالى dan perkataan الله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونسله جهنم وساءت مصيرا barang siapa menyelisihi الرسول menentang الرسول من بعد ما تبين له الهدى سله jelas padanya petunjuk wayat tabi' dan dia mengikuti selain jalan orang-orang mukmin yaitu jalan para sahabat nuwallihi maka kami palingkan dia kami seret dia ma tawalla kepada apa yang dia inginkan berpaling padanya wa nuslihi jahannam dan tempat kembalinya dia adalah jahannam kami condongkan dia ke, kami cemplungkan dia ke dalam jahanam, masukkan ke dalam jahanam. Wasa'at nasira. Dan jahanam itu paling jeleknya tempat kembali. Dari ayat ini menerangkan kepada kita tentang orang yang menyisihi Ar-Rasul tidak mau mengembalikan perkaranya kepada Ar-Rasul atau dia tidak mau mengambil agama bimbingan Ar-Rasul maka ancamannya seperti yang telah kita sebutkan. Dia akan dipalingkan dari kebenaran, dia akan condong kepada penyimpangan dan kesesatan. Hingga ujung-ujungnya dia akan dimasukkan ke dalam jahannam. Dan yang dituntut di sini untuk mengikuti sabil, sabilil muminin, yaitu jalan orang-orang mukmin yang dimaksud al mukminin di sini adalah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah kita sebutkan tadi. Mereka diridai oleh Allah dan mereka pun ridha kepada Allah. Fanzuril hadis alladhi ba'da hadha dan lihatlah olehmu hadis yang akan disebutkan setelah ini. Itu keharusan untuk kembali kepada pemahaman salafus saleh, kembali kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah di atas pemahaman mereka. Dengan bimbingan Para ahlu sunnah yang mereka mampu untuk membimbing, memberikan pengajaran, menyampaikan nasihat. Kemudian beliau sebutkan poin yang ke-19 sebagai pelengkap dari dalil yang beliau sebutkan tadi. Beliau katakan faida qilalaka dan jika dikatakan kepadamu, ma aqidatuka apa akidahmu? Fakul maka ucapkan, ana sunniyun salafiyun. Aku adalah sunni salafi. Jadi ketika ditanya tentang akidah, dijawab dengan ini. Dan dimunculkan, ditampakkan dengan akidah ahlu sunnah salafi. Makanya Raja Salman sekarang, Raja Kerajaan Saudi Arabia, beliau mengakui hal ini. Ketika dikatakan bahwasanya kerajaan Saudi Arabia itu kerajaan wahabi ya Beliau menyatakan, kami bukan Wahabi, bahkan kami ini Sunni Salafi. Kami ini Sunniun, Salafiyun. Kami bukanlah Wahabi, hanya mereka yang tidak suka dengan kita kemudian menyebutkan Wahabi. Kita ini berpedoman kepada Al-Quran dan As-Sunnah di atas pemahaman Salafus salih. Jadi beliau menyebutkan hal tersebut. Raja Salman, Hafizahullah Ta'ala, yang merupakan raja kerajaan Saudi Arabia sekarang ini. Semoga Allah mengukuhkannya dan menjadikannya semakin cinta terhadap sunnah dan mencintai para pembawa sunnah serta membantu dan menolong mereka. Kemudian beliau sebutkan dalil tentang ini ketika ditanya apa akidahmu katakan akidahku aku adalah sunni salafi saya adalah sunni salafi biarkan orang menyatakan oh dia bukan kita kita akui sunni salafi kita berupaya untuk menjadi sunni salafi yang sungguhnya والدليل حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه dan dalilnya adalah hadis Al-Irbad ibn Sariyah semoga Allah meridai anna Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala beliau mengatakan فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الخلفاء المهديين الراشدين bagi kalian itu wajib bagi kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah khulafa'il mahdiin ar-rasyidin. Itu sunnah khalifah yang empat. Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali radhiyallahu anhu Bukan berarti mereka memiliki sunnah sendiri, membuat sunnah sendiri, bukan seperti itu. Karena orang-orang pun menyangka seperti azan pertama pada hari Jumat itu sunnah katanya kita harus ikuti berdalil dengan dalil ini berpegang teguh kepada sunnah khulafaur rasyidin itu sunnahnya Utsman maka diikut bukan seperti itu jadi para khalifah yang empat mereka mengikuti sunnah Nabi mengamalkan sunnah Nabi ketika mereka mengamalkan sunnah Nabi dikatakan pula sunnahnya mereka seperti yang dicontohkan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu Beliau memunculkan sunnah yang mencocoki sunnah Nabi. Karena memang asalnya adalah sunnah Nabi. Tentang orang yang menentang kewajiban zakat. Maka Abu Bakar As-Siddiq mengumumkan perang memerangi mereka. Beliau telah memunculkan sunnah yang sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah As-Sahihah. Ketika beliau memerangi orang-orang yang murtad, maka didukung oleh para sahabat. Itu sunnahnya beliau. Sunnah yang asalnya adalah sunnah Nabi. Beliau mengamalkan sunnah Nabi. Maka dinisbatkan sunnah itu sunnah yang beliau juga. Seperti itu. Juga Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Apakah dia memiliki sunnah tersendiri? Tidak. Beliau melaksanakan sunnah mengikuti sunnah Nabi. Seperti perkataan beliau tentang sholat tarawih secara berjamaah. Azihi apa disebutkan tentang salat tarawih ketiga beliau mengumpulkan para jamaah beliau menyatakan hadhihi bid'atun hasanatun ini adalah bid'ah yang baik apa bid'ah yang baik maksudnya bid'ah secara bahasa pengadaan yang baik Bukan beliau mengadakan sunnah, menciptakan sunnah sendiri, bukan. Itu sunnah itu sudah ada dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada malam pertama, malam kedua, Kemudian Nabi SAW berhenti darinya. Kenapa berhenti dari mengamalkannya? Sebabnya karena takut nanti akan menjadi suatu kewajiban yang akan memberatkan umatnya. Beliau pun kemudian tidak melakukannya, berhenti darinya. Bukan berarti berhenti tidak salat lagi, tetap salat di rumah. Beliau sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar kemudian muncul sebagai khalifah tidak memunculkan sunnah tersebut. Ketika selesai pemerintahannya dua tahun diganti Umar, Umar pun menunjukkan kembali sunnah tersebut. Dikatakanlah itu sunnah yang diadakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang beliau katakan tadi bid'atun hasanah bid'ah yang baik, maksudnya pengadaan yang baik. Mengadakan sunnah yang sudah ada sebelumnya, menghidupkan sunnah yang ada sebelumnya. Maka dikatakanlah sunnah khulafaur rasyidin. Sunnah seperti itu kita ikuti bukan sunnah yang kemudian hasil ijtihadnya mereka yang menyelisihi sunnah Nabi maka tidak diikuti seperti yang kita contohkan tadi azan pertama pada hari Jumat itu beda sebenarnya disebutkan oleh para sahabat juga juga para tabi'in yang menyebutkan itu ah. yang diadakan oleh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu dan kita tidak mengikuti hal tersebut tidak masuk dalam perintah ini Kemudian beliau sebut, sebutkan tamassaku biha wa'addu 'alaiha bin Nawajil dan peganglah dia peganglah sunnah tersebut dan kokohkan memegangnya ini menggunakan ibarat di sini ungkapan gigitlah dia dengan gigi ya, dengan gigi yang kuat gigi gerakan mata yang semisal yang kuat yang bisa benar-benar dipegang jadi diperintahkan kita untuk pegang dengan sekuat-kuatnya dengan sekuat-kuat pegangan yang dia tidak bisa lepas dari kita. Ini seperti yang Allah perintahkan. Ya Yahya, khudil kita bagi kuah, Wahai Yahya, memerintahkan kepada nabinya, Yahya. Peganglah Alkitab al itu, kitab yang diberikan kepada mereka dengan sekuat-kuat. Dan kita diperintahkan oleh Nabi kita, tamassaku biha wa 'addu 'alaiha bin nawajib. Peganglah dia dengan kuat-kuat. Peganglah dia dan peganglah dia dengan kuat-kuatnya. Berpegang teguhlah dengan sunnah tersebut dengan kuat-kuat pegangan. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Dan berhati-hatilah kalian, waspadalah kalian dari perkara-perkara yang diada-adakan dari kemuhdatsatan-kemuhdatsatan dalam perkara agama. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah karena sesungguhnya setiap perkara muhdats dalam agama itu adalah bid'ah. Wa kulla bid'atin dalalah dan setiap bid'ah adalah jadi ini sebagai bantahan terhadap orang menyatakan bid'ah itu ada dua, bid'ah hasanah dan bid'ah sayyi'ah. Atau bid'ah hasanah dengan bid'ah dalalah. Tidak benar pembagian tersebut perkataan Umar yang kita sebutkan tadi bid'atun hasanah yaitu bid'ah secara bahasa bukan secara istilah yang diinginkan adalah mengadakan kembali kebaikan yang telah pernah dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Adapun bid'ah ah, semuanya sesat dengan dalil ini wa kullu bid'atin dalalah dan semua bid'ah ah itu dosa besar. Wa kullu bid'atin kabiratun Fakullu bid'atin kabiratun. Setiap bid'ah itu adalah dosa besar. Akharajahu Abu Dawud wa ghairuhu. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan yang selainnya. Wa huwa hadithun hasanun dan ini adalah hadis yang hasan. Dan kita cukupkan cukupkan dulu sampai di sini. Insya Allah pada pertemuan selanjutnya kita akan baca poin yang ke-20 karena poin ini panjang dan insya Allah kita akan ambil pada pertemuan yang akan datang. Subhanallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu